Bagaimana hukum mengambil uang dari hasil dia mengajar ilmu dinia atau umum yang dia jadikan pekerjaan utama atau menawarkan diri untuk mengajar. Nah, seperti yang antum tahu ada khilaf di kalangan ulama. Sebagian para umat salaf memakruhkan hal itu. Nah, tapi tidak sedikit dari para ulama salah membolehkan yang semacam ini. Wa inna haqqa ma ta'khuduna bihil ajr kitabullah. Berdasarkan apa yang Rasulullah sebutkan uh, yang paling berhak kamu ambil upah darinya dengan pengajaran Quranul Karim kitabullah. Nah, dan sebagian salaf mengambil upah dari pengajaran ilmunya. Maka dengan itu kita tahu bahwa tidak tercela. Orang yang mengambil upah, mengambil gaji hasil dari pengajaran ilmunya, karena dia telah didahului oleh para ulama salaf. Orang-orang yang zuhud, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mulia, jika pada dirimu, dirimu sendiri, kamu warok, kamu anggap ini tidak patut, kamu tidak ingin ambil upah darinya, sehingga kamu membersihkan dirimu dari itu, kamu cari pekerjaan lain, silahkan. Sebagian pendahulu para ulama pun demikian. Tetapi permasalahan jangan kamu mencela orang yang mengambil upah. Jangan kamu mengingkari. Bahkan para ulama dan masyahi kita pun eh, banyak dari mereka yang seperti ini mendapat upah gaji dari pengajarannya mengajar di jamiah dosen digaji oleh pemerintah dan mereka terima upahnya dari pengajaran yang mereka berikan bukan suatu yang tercela Bagaimana tanggapan sikap tentang ucapan seorang mengenai problem Yaman atau apa ini pihak yang membela orang-orang Yaman maka orang-orang Yaman terkait permasalahan wafiqah mereka lebih mengetahui sikap yang harus diambil daripada masyayikh Saudi. Dan mereka mengatakan, tidakkah engkau mengetahui bahwa umat ini, orang Yaman, tidak akan, apa ini, bersepakat terhadap perkara yang batil, Masya Allah. Hadakal ulama mujtahidun, a'immah, Nah, yang mendapat rekomendasi di tazkiyah diketahui oleh para ulama kibar lainnya. Adapun yang dicela, yang ditahdir, yang dijarah oleh para ulama kif kesepakatannya akan diakui dan tidak akan menjadi kesesatan. Di situ ada mubtadi' Muhammad al-Imam. Sebagaimana Syekh Ubaid sebutkan, Bahkan seperti yang Syekh Obed sebutkan pada akhir fatwa beliau atau terkait ucapan imam tidak ada jihad kecuali bersama Rasulullah hendaknya hakim yang ada di sana pemerintah minta dia tobat kalau nggak mau tobat penggal kepalanya karena semacam ini kesepakatannya mau jadi hujah tidak akan sesat kesepakatannya isal kalam ada Eh, dan subhat ini tidak jauh berbeda dengan subhatnya hizbiin ahlul bid'ah bahwa oh, kita lebih mengerti wakil, lebih mengerti kenyataan yang ada, lebih faham apa yang terjadi dari para ulama. Kalbi lebih mengerti kondisi eh, perkembangan politik yang ada begini, ulama nggak paham, nggak ngikuti. Apa bedanya dengan hizbin? Dengan orang-orang sururi atau yang semisalnya yang mengatakan diri mereka lebih ngerti kekinian dengan apa yang terjadi ketimbang para ulama dan masyaih sunnah. Dan dengan sobat semacam ini semua dan gampang fatwa ulama akan tertolak. Gampang sekali. Nanti terkait Indonesia, apa yang terjadi di sini? Ada fatwa Syekh Robi, ada penjelasan dari bulan dan bulan tertolak. Kita lebih mengerti kondisi sini daripada ulama Saudi. Hatta orang-orang Yaman berbicara, oh nggak diterima. Mereka kan di Yaman, nggak ngerti apa yang terjadi di Saudi di Indonesia sini. Nah, akhirnya kan jadi bahan untuk menolak fatwa dan bimbingan para masyai dan para ulama. Dan nggak benar para ulama kita tahu perkembangan apa yang terjadi semenjak dulu hanya saja mereka bersabar. Sabarnya para ulama terus mereka menasehati, membimbing, menasehati, membimbing. Segala yang terjadi, siapa Muhammad Imam, siapa Fulan, Alat mereka tahu. Cuman mereka selama ini menasehati, diam bukan karena nggak tahu, berusaha membenahi, berharap dengan itu mereka jadi baik, bertobat begitu. Tapi lahayata liman tunadi. Yang kamu harapkan mendengar, nggak mau dengar dengar, nggak punya kehidupan. Ibarat kamu neriak ya orang yang telah mati. Sampai pada saatnya mereka bicara. Nah. Dan selain itu pula nggak ada kesepakatan di mereka. Nggak ada kesepakatan di mereka. Siapa bilang mereka sepakat? Tentang wafiqoh? siapa sepakat? Syekh Yasin Al-Adani nggak sepakat. Syekh Ali al hudayfi eh, juga tidak sepakat. Nah, Solah Al-Kentus tidak sepakat. Sekian masyarakat tidak sepakat, tidak sejalan dengan mereka. Bagaimana dikatakan kemudian itu kesepakatan mereka dan uh, tidak akan sesat kesepakatan itu? Nggak sepakat mereka. Banyak yang ingkari. Bolehkah mencari menantu dengan syarat lehyahnya sedikit dengan alasan agar dapat berdaur dengan masyarakat? Allah musta'an. Kata Imam Malik rahimahullahu taala dinak innama huwa lahmuka wa agamamu itu darah dan dagingmu artinya segala-galanya bagi kamu yang paling berharga paling penting dalam kehidupanmu agamamu begitu pula terkait pernikahan seorang lelaki mencari istri yang terpenting penilaian dia segala-galanya adalah agamanya. Begitu pula seorang wanita mencari calon suaminya, agamanya yang segala-galanya. Agar seorang bapak atau orang tua dalam menilai calon menantunya yang paling penting dan segalanya adalah agamanya. Nah, seperti yang disebutkan dari Imam Malik atau Imam Syafi'i saya lupa. Kalaupun dia seandainya senang dengan putrimu, kalau dia orang yang beragama, artinya ngerti istiqomah, faham sunnah, tidak mempermainkan, dicukur, ditipiskan ininya, gampang berbaur dengan masyarakatnya. Nah. Kalau dia ngerti agamanya dan istiqomah dan dia cinta senang dengan putrimu, dia akan muliakan. Orang kalau ngerti agama, takwa tanggung jawab kepada Allah, takut pada Allah. Kalau dia cinta kepada istrinya, dia muliakan, dia hormati, masya Allah dia sayangi betul. Kalau dia tidak senangi, mungkin karena ini itu dia kurang mencintai, dia pun tidak akan mendolimi. Nggak akan dia sia-siakan hak istrinya hanya karena alasan dia nggak senang. Kemudian dia dolimi, dia caci maki, dia tampar, dia sakiti lah. Karena ada yang dia takuti. Itu kalau orang beragama. Tapi kalau sudah agamanya lalu ala alih plus minus dan gak karuan entah seperti apa istiqomahnya celaka putri kamu kalaupun dia milioner kaya raya hmm. urusan berbaur dengan masyarakat sesuatu yang bisa dikondisikan Nanti yang penting dia sehari-hari hormat kepada tetangganya, baik, memuliakan mereka, luas, nah dalam batasan-batasan yang diperbolehkan syariat. Alhamdulillah. Hmm. Hmm. Apa hukumnya membuka usaha warnet? Wallahu ta'ala alam yang kita tahu karena banyak penggunanya anak-anak muda dan orang-orang di luar sana yang seperti itu keagamaannya nah, maka lebih baik kamu menghindarinya khawatir kamu memfasilitasi mereka sehingga terjatuh kepada ta'awun alal ismi wal udwan. Alhamdulillah bisnis yang halal banyak. Kamu jual beras, jual gula. Kayak gak ada kerjaan. Banyak subhanallah. Kamu jual baju, kamu jual kayu, kamu. Masya Allah pintu rizki ada seribu. bagaimana adab dalam memberi nasihat. Nah, dan ini penting. Nah, belin warif dengan kelembutan dan kebaikan tunjukkan kalau kalau kamu ingin baik buat dia. Doa kebaikan, nah. uslub yang sangat membantu untuk nasihat itu bisa diterima. Makanya para ulama kita a'immah kalau kita perhatikan dalam banyak taklif mereka banyak doanya. Sehingga orang yang membaca diharapkan terbuka hatinya. Lihat a'immah kita. alimah Muhammad bin misalnya berapa kali beliau dalam risalah-risalahnya i'lam rahimakallah kada rahimakallah semoga Allah merahmatimu Semoga Allah merahmatimu. Dan tidak ada kebaikan semacam ini. Maka kamu tunjukkan kepada mereka. Ya akhi atau kalau dia orang awam misalnya. Begini Pak, Barakallahu fiqh Ya semoga Allah merahmati Bapak. Semoga Allah kasih barokah. Ini masalah ini begini, begini, begini, begini. Jangan seperti Syekh Ubaid sebutkan jangan konfrontasi dengan sesuatu yang yang sudah bercokol kuat dalam dirinya. Jangan langsung. Misalnya di tempat itu kamu tahu tokoh yang dicintai dan yang dianggap ulama oleh mereka dan selama ini itu yang mereka tahu fulan. Kamu tahu fulan mubtadi, dal, tapi bukan hikmah bukan kamu langsung kamu konfrontasi. Oh, fulan itu nggak baik pak, itu orang sesat itu alul beda itu begini. Ya kirim salam dakwahmu sudah. Bukan demikian. Nah, cintakan kepada dia sunnah, jelaskan kepada dia pentingnya balik kepada ini. Jangan singgung nama. Oh, dia masih nggak tahu menau nggak paham dibimbing dengan hikmah dengan kata-kata yang lemah lembut dengan senyum makanya Syekh Robi mengingatkan bahwa hendaknya hikmah itu ada pada setiap dai kepada sunnah jangan melulu hajur dan hajur dan hajur. boikot boikot boikot ini siapa yang didakwai akhirnya Mati dakwah ini. Semua orang sak masyarakatmu kamu boikot. Ya kapan dakwah mau kamu sampaikan kepada siapa? Naam tokoh-tokohnya kamu jauhi. Penyeru-penyerunya kamu tinggalkan. Awam yang ada masakin tertipu. Mereka nggak paham. Nganggap ya inilah ulama. Menganggap inilah mujahid Masya Allah. Ya inilah yang ngerti agama miskin. Ya perlu diambil hatinya, dibimbing dengan baik, dengan akhlak, ilmu, sunnah disampaikan pada dia dengan baik semacam itu. Bahkan mayoritas orang awam kita tahu seperti yang Syekh Rabi sebutkan, eh, bala tentaranya ahlul bid'ah bersama mereka bersama siapa? Nah kalau ditinggalkan, dibiarkan, ya, mau dakwah ke siapa kamu terus? Jangan dijauhi. Didakwai tapi dengan hikmah, dengan akal, pikirkan kemaslahatannya, kebaikan untuk dakwah. Hmm. Makanya sampai saya sebutkan, kalau kita bicara seperti ini mungkin akan dituduh oleh hadadin mumayyi'i. Wah, oh, wow, mumayyi memang mereka itu orang yang lembek, As mulai dalam dakwanya basa-basi begini. Salafi nggak kenal basa-basi. Nah, ya, bukan demikian. Justru dengan uslub yang seperti itu terhancurkan dakwah. Ceprat, cepret, pulan begini, wih, hancur dakwah. Bukan demikian dakwah. Disampaikan dengan hikmah, dengan tutur kata yang baik, lemah lembut, dengan akhlak, bicara sopan dengan orang tua, dan hal yang serupa itu. Anak punya teman kalau dinasehati selalu menjawab, terkadang membela pula. Jawabannya pun terkadang lebih tinggi suaranya. Bagaimana adab menjikapi orang semisal ini? Terkadang anak dengarkan dengan memperhatikannya dan dengan senyum. Nah, apakah ini salah? Nah. Kalau kamu tahu pada temanmu ada sifat jelek seperti ini, kalau memang kamu mampu menasehati dia, ya nasehati sedang dalam keadaan kamu santai dengan dia Sofia Khiana ingin baik buat kamu Afwan, Ana sering melihat kalau kamu dinasehati, kamu marah, kamu melonjak suaramu. Kenapa? Temanmu ingin baik buat kamu, ikhwan ingin kebaikan buat kamu. Kenapa kamu harus marah? Kenapa kamu harus emosi? Tinggalkan sifat seperti itu, tidak baik. Tidak akan ada yang berani dekat kepada kamu. Tidak ada yang bisa nasihati kamu. Hasilnya jelek buat kamu sendiri. Dan yang semisal itu. Ya, kalau kamu nggak merasa mampu, mungkin kamu ajak ke ustadzmu yang di tempat, di kotamu, atau orang yang kamu segani disegani temanmu itu untuk bisa menasehati dia karena orang semacam ini akan rugi pada dirinya sendiri. Akhirnya orang kan cegah. Nggak akan berani dekat ke dia. Oh, nanti kita masuk, kita bicara, dia angkat suara, ngamuk. Gampang tersinggungan. Gampang emosi, gampang marah. Akhirnya nggak bisa terbenahi kejelekan yang ada pada dirinya. Rugi sendiri dia. Makanya perlu diingatkan Saudara saya alhamdulillah menikah. Sudah menikah sudah dengan akhwat janda. Tapi setelah berapa minggu timbul masalah. Si akhwat selalu minta cerai dengan alasan harta. Dan sampai saat ini terus begitu dan tidak mau dinasehati, tidak mau diajak taklim. Jazakallah khair, barakallahu fi. Salah dari awal. Kalau orang Jawa bilang salah kedaden, salah kejadian. Ya akhi perempuan seperti Rasulullah SAW sebutkan tunkahuli arba dinikahi karena empat perkaranya ma'ruf Fadfar bidhati din Teribat yadak Makanya pilih yang karena agamanya Hal yang paling menentukan Yang membuat kamu semakin senang dan bersemangat menikahi dia karena agamanya karena akhlaknya, karena istiqomahnya, ibadahnya, serta kurang lebih buat dia. Yang penting suaminya tanggung jawab. Kalau orang beragama, jika wanita itu punya din, punya akhlak, bertanggung jawab, takut kepada Allah, nggak akan dia permainkan urusan cerai. Ancamannya besar, wanita minta cerai tanpa ada sebab yang syar'i baginya, nggak akan dia cium bau surga. Hmm. Makanya faktor agama itu segala-galanya. Kecantikan, harta itu relatif. Makanya yang diriwayatkan dari uh, uh Umar bin Khattab menyuruh anaknya untuk menceraikan istrinya yang para ulama jelaskan karena beliau faham dan punya firasah bahwa istrinya ini akan menyibukkan suaminya dari kebaikan, dari ketaatan. Makanya kecantikan jika itu berlebih justru menjadi fitnah bisa bagi seorang lelaki. Cantik yang wah sudah bisa menjadi fitnah. Jadi kamu tahu perempuan cantiknya relatif kurang lebih ini begini ini begitu. Tapi ada kado yang cantiknya luar biasa sudah bisa terfitnah. Karena kamu sebagai suaminya nggak ingin kehilangan dia, eman ini cantik seperti ini. Sudah kamu turuti apa saja kemauan dia. Hatta itu halal, haram, subhat, dia mau apa? Kamu jadi malas untuk ini, untuk itu. Dan makna yang semacam itu yang dikhawatirkan oleh Umar, makanya ceraikan istrimu. Kecantikan bukan segala-galanya. Selain itu, bitajribah, tajaribul haya, perjalanan hidup, Perempuan kalau sudah kurang agamanya, hatta dia cantiknya seperti apa, putih cantik, olas malikatul jamal sudah. Apa namanya? Putri kecantikan dunia sudah misalnya. Tapi gillatul adab berani sama suaminya, mencaci maki, marah-marah, bentak-bentak kamu, nggak ada nurutnya sama kamu, jengkel kamu pada dia. Kamu sakit hati. Kalau yang seperti itu nggak ada cantiknya perempuan sudah. Si suami akan kesal dan marah, hawas. Nggak ada cantik-cantiknya perempuan sudah ketika itu. Gak akan kemudian kamu dapati litas kunu ilaiha. Kamu mendapati sakinah, mawaddah, rahma di sisinya. Tapi yang satu, ya cantik, ya Allah relatif, ya mungkin gak jelek. Ini kamu senang pada dia, tapi masya Allah khidmat. Nah, kamu dilayani segalanya, makan, pakaian, cuci-cuci, anakmu ini. Segalanya kamu pulang disambut, senyum ini itu. Masya Allah servisnya. Suaranya diatur, merdu. Di hadapan kamu suaminya ini itu. Allah kayak surga rumahmu. Itu kalau datu din. Kalau punya agama. Nah, tapi kalau penilaian dari awal salah, ya apa yang kamu bisa perbuat? Ya tinggal kamu banyak doa, banyak menasehati dia. Nah, nasehati didoakan tentang pentingnya agama, tanggung jawab jadi seorang istri begini. Apalagi janda, orang yang pengalaman, artinya kamu bisa dibanding-bandingkan dengan suami sebelumnya. salah satu apa ya kalau dalam tanda kutip dijadikan sisi negatifnya atau nah kamu akan jadi bahan perbandingan oh, suamiku yang dulu begini begini nggak seperti ini ini begini ini begini nah. Misal kamu banyak doa kepada Allah sudah terlanjur sudah jadi istrimu nasihati sabar benahi kamu doakan kepada Allah Jika orang telah melakukan bentuk kibir maupun merendahkan orang lain apakah ia hanya bertobat kepada Allah atau harus minta maaf atas kesalahannya. Nah, kalau itu terkait kesalahan dia kepada orang lain, nah dia sempat dia cemoohkan, dia hina ya, itu erot kehormatan orang, kehormatan saudaranya yang harus dia istihlal. Dia minta halalnya, ya dia datangi minta maaf. Nah, selain tobatnya kepada Allah Subhanahu Wa taala karena itu hak dan syarat tobat jika itu terkait hak orang dan ini kehormatan hak orang apakah termasuk riba satu barang lebih dari dua atau tiga harga eceran sekian sekian tempo sekian yang kita tahu dari fatwa para ulama masyayikh termasuk uh, lajnah uh, yang semacam itu diperbolehkan karena itu lebih mempermudah bagi kedua belah pihak baik itu si penjual maupun si pembeli. Si penjual butuh barang, eh, si pembeli maaf butuh barang dan si penjual pun membutuhkan untuk barangnya laku. Terkadang uang kurang atau tidak ada eh, sekarang nah, dia minta tempo, dia minta eh, tempo satu bulan misalnya. Ya berikan oleh si menjual tapi dengan e, harga yang ditambahkan karena waktu yang diberikan kepada dia lebih juga maka BU taksid yang semacam ini diperbolehkan walaupun tentunya ada khilaf dalam permasalahan sebagian ulama melarang yang semacam ini Bolehkah menerima bantuan sembako dari instansi bank, asuransi, tes pen, dan yang lain jenis untuk keperluan dakwah atau pondok? Wallahu alam hukum asalnya boleh. Bantuan tersebut tetapi al-wara untuk kamu tinggalkan. Hmm. Syekh pernah ditanya salah satu muridnya dari mana gitu Eropa, Swiss atau Amerika begitu. Hasil bapaknya ini pegawai bank dan ya dia di kafir si bapak bahkan. Nah, tapi dia ya masih perhatian sama si anak dikirimi uang untuk keperluan dia bulanan begitu. Dia tanya ke Syekh, kata Syekh, kalau inti butuh uang itu kamu butuhkan untuk kebutuhan kamu, boleh halal bagi kamu. Nah, tapi tawarruan lebih warok kamu tinggalkan itu lebih baik. Nah, Allah alam. Siapakah Syekh Ahmad Abdul Salam? Dosen Universitas Riyadh sekaligus murid Syekh bin Bas. Apakah beliau ulama ahlu sunnah? Hari ini ngisi muhadarat di Mojo Songo Solo atas undangan Sururi. Allah alam saya tidak kenal. Ahmad Abdus Salam. Tapi seperti yang kamu sebutkan mengisi di tempat sururi Allah alam atau syar tanda kejelekannya. Orang bisa saja menyimpan kebidaannya, menyembunyikan, tapi nggak akan bisa menyembunyikan pertemanannya. Utuyur ala ashkaliha taqa'u. Burung hanya hingga pada yang sejenisnya. Sebuah mahat memiliki peraturan bahwa santri dilarang membawa HP. Namun tetap saja ada yang mengabaikan. Sehingga HP disita, namun pada akhirnya HP tidak dikembalikan kepada miliknya semula yang mereka telah meninggalkan tempat belajarnya. Mohon penjelasannya lama ya Suhada. Kalau dia mau keluar atau kembali, kembalikan itu hak dia, barang dia. Kamu sita labas pihak mahat untuk kemaslahatan si santri agar tidak rusak dan tidak terganggu oleh eh, dunia maya, untuk internetan, untuk ini, SMS dan lain sebagainya, disita, ditahan, untuk nanti orang tuanya pulang dikembalikan waktu libur misalnya atau akhir semester tentu ketemu orang tuanya sambil dinasehati nggak boleh diingatkan agar lebih dijaga anaknya dari hal-hal semacam itu. Haruskah benda tersebut dikembalikan ataukah boleh dimanfaatkan pihak lembaga tersebut? Kembalikan itu hak orang ya akhi. Apa bedanya nasihat dengan tahdir? Nasihat lebih umum tahdir termasuk nasihat. Tadi yang para ulama sebutkan kita nukilkan dari Bin Bas, dari Syekh Najmi, dari para ulama. Kalau kesalahan dia itu tersebar umum, dia bicara ke sana kemari, dia menulis, nah, orang banyak mendengar, banyak membaca, ya dibantah, ditahdir sebagai bentuk nasihat agar dia tidak diikuti kesalahannya karena akan di, kalau dibiarkan akan memikul dosa sekian banyak orang yang mengikuti dia dalam kebatilannya. tapi itu nasihat. Nah. Makanya kata Imam Yusuf ibn Asbab rahimahullah ketika mentahdir bulan-bulan-bulan diingatkan, kamu nggak takut itu riba kepada mereka? Kata Yusuf ibn Asbab, ya hada atau ya ahmak kata beliau. Ana arham bihi min waliday. Aku lebih rahmat kepada dia ini daripada kedua orang tuanya. Karena kalau orang tua hanya rahmat kepada anak dalam batasan duniawi saja kan supaya anaknya sehat Hakim diobati bawa ke dokter ya Allah susunya habis dibelikan pakaiannya rusak diganti ini seorang tua seputar itulah manfaat dunia sementara ulama ketika mentahdir manfaatnya akhrawi untuk akhiratnya supaya dia tidak terbebani ada dosa sekian banyak makanya mereka lebih rahmat Orang yang berilmu dan ahlu sunnah itu lebih rahmat kepada musuhnya bahkan ketimbang orang tua mereka sendiri. Dan itu nasihat. Ada sebagian dai dolal yang menyampaikan ilmu hanya sebagian apa yang ia inginkan. Sehingga masih tersisa ilmu yang belum. Apakah dai semacam itu menyembunyikan ilmu? Tergantung. Tapi di depan sudah kamu sebut dai dolal ya sudah. <laughs> Tapi secara umum juga tidak seperti ini. Kalau yang dimaksud pembagian waktu atau pembagian momen mungkin yang nggak termasuk. Mungkin momennya misalnya hari ini atau di tempat ini dia bahas satu bab atau satu ayat, satu hadis nanti di pekan berikutnya, di pertemuan berikutnya dia sampaikan yang lain, ya, nggak menyembunyikan ilmu yang seperti ini. Tapi kalau yang kamu kehendaki uh, memang disengaja yang bagian-bagian yang tidak sesuai dengan kemauan mereka dibuang dan sengaja tidak disampaikan, nah ada kitmanul ilm dan itu pengkhianatan. Apalagi kalau itu dai dolal seperti kamu sebut ya pantas saja termasuk eh, mimbat tazkir uh, eh, muassasah Ibn Uzaimin yayasan Ibn Uzaimin ini banyak pengkhianatannya dengan sengaja mereka buang dan tidak mereka masukkan penjelasan-penjelasan syekh yang tidak sesuai dengan pemikiran mereka yang menyimpang saya bicara tentang ketaatan kepada pemerintah misalnya. Di sarah hadis ini atau ini. Sengaja dibuang, tidak dimasukkan oleh mereka. Karena nggak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Yang semacam ini hawa nafsu. dolar Makanya para ulama mengingatkan hati-hati dari cetakan-cetakan buku-buku Syekh ini dengan percetakan Muasazah Ibn Utsaimin. Bagaimana kita bila sudah rujuk pada orang menasihati yang sebelumnya pernah mendolimi dia lalu dia menasehati saya meminta maaf setelah sudah maaf tapi mereka masih ada rasa benci di antara Ana dan dia nah eh, kamu berusaha terus untuk membenahi hubungan kamu dengan dia Imam Ahmad rahimahullah menyebutkan tidak cukup kalau kamu hanya memberi salam saja kepada dia dari hadis uh, yaltaqiyani fayuridu hadha an hadha wa hadha an hadha wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam Ketika dua muslim berseteru, ini berpaling, ini berpaling. Yang terbaik di antara mereka yang memulai memberikan salam. Kata Imam Ahmad, yang dimaksud hadis bukan hanya sekedar salam, tapi tetap memendam kebencian dan permusuhan. Yang penting anak sudah salam, ketemu assalamualaikum. Lah, kamu berusaha membenahi untuk mengakrabkan dan melunakkan hati kamu dengan hati dia. Ya perlahan-lahan beri dia hadiah karena tahadau tahabau melunturkan kebencian dan permusuhan yang ada. Hmm. Ikhwah masih sering SMS dengan akhwat bahkan hingga mempunyai nama panggilan layaknya orang yang sudah menikah Wallahi Antum ketahui bahwa perempuan Fitnah yang sangat memadorotkan Sangat berbahaya Bagi lelaki mata roktu ba'di fitnatan adarru ala rijali minan nisa nah. Wa awalu fitnati bani Israel kanat fin nisa' awal hancurnya Bani Israel juga karena wanita fitnah nah, makanya prinsip awal mendasar dalam fitnah ibtiat anil fitan ketika Rasul bicara tentang Dajjal beliau sebutkan man sami aminkum bid-dajjal falyan'a anhu mastata' menjauhlah. Begitu dengar Dajjal keluar. Nah, begitu pula hadis selain lain yang semana dengan itu. Khairu malil muslim hunamun yatba'uhu sya'sal jibal. Yafirru bidinihi minal fitan dia lari ke ujung gunung. Mengembalakan kambingnya menjauh dari fitnah. Semua itu menunjukkan bahwa fitnah jangan didekati. Itu api. Kamu akan terbakar. Barakallahu fiqh. Syaitan, subhanallah. Udah nggak ada nggak ada kuat-kuatnya iman seseorang kemudian kamu pede saya masih punya iman kamu kamu hubungan begini begitu kalau kamu bertanggung jawab dan kamu gentleman datangi sana keluarganya minta nikah selesai halal Kenapa kamu hubungan SMS wa ila WhatsApp wa ila apa dengan perempuan yang bukan mahram kamu haram ya akhi. Wasilah kepada yang haram, wasilah kepada zina. Barakallahu fiik. Ma yaslu hadha? Dan kembalikan pada dirimu sendiri. Kembalikan pada dirimu sendiri. Kalau kamu seorang bapak, rela kamu putrimu SMS-an sama ikhwan atau sama orang lain. SMS cinta atau sayang-sayang gini gitu. Atau itu adik atau kakak kamu perempuan digitukan sama orang hubungan gelap. Wa illa kalau itu ibumu hubungan sama orang ini kamu rela maka ketahui akhwat yang kamu perlakukan demikian, ima dia putri orang, adik atau kakak orang, atau dia ibu seseorang. Kamu gak rela itu untuk keluargamu, mereka pun gak rela untuk keluarganya. Fattaqillah. Takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa Nasihat untuk ikhwah salafi yang masih bekerja di instansi umum yang terdapat banyak kemungkaran seperti ikhtilat dan lain-lain. Nah. Allah ya Nah, kamu nasihati dengan baik untuk dia meninggalkan profesi yang semacam itu. Nah, Cari pekerjaan lain ya akhi. Penghasilan yang lebih bersih. Ketimbang banyak syubhat, banyak yang haram di situ. Kamu berikan itu untuk anak, istrimu. Jadi apa mereka? Nggak barokah. Kalaupun hasilmu besar, penghasilanmu di situ cukup lumayan, 5 juta, 10 juta, yang diinginkan barokahnya. Dimakan anakmu, mereka jadi anak soleh, bakti, taat. Dimakan istrimu, dipakai istrimu jadi istri yang soleh taat sama kamu. Itu barokahnya harta. Dan tidak akan kamu dapati kalau dari penghasilan-penghasilan yang semacam itu. Kamu tanggung jawab kepada mereka. Terutama kalau itu anak Tanggung jawab kamu sebagai orang tuanya. Kamu yang merusak mereka dengan penghasilan yang kamu cekokkan ke mereka. Jadi perkara-perkara yang semacam itu. Tetapilah hmm. kamu sudah punya keluarga, kamu sudah punya anak, istri, masuliyah, mama Allah. Dulu masih bujang, sekolah itu biar berlalu. Bertobatlah kepada Allah. Sekarang kamu sudah punya tanggung jawab masih terus mayas loh Alhamdulillah seperti tadi pekerjaan halal banyak ribuan jumlahnya pekerjaan halal kata Imam Ibnul Qayyim dari lemahnya iman orang yang semacam ini nggak meninggalkan yang haram dia menyangka kalau dia tinggalkan yang haram Allah nggak akan ganti baginya yang lebih baik kan itu kebanyakan orang nanti kerja apa saya lalu ya apa penghasilan saya anak saya lima ya istri saya rumah masih kontrak ini itu ini itu di otak dia di benak dia kalau dia tinggalkan nggak akan Allah berikan ganti yang lebih baik padahal mantaroka syai'an lillah awadahullah khairan min kalau orang tinggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah gantikan untuk yang lebih baik darinya. Fattaqillah. Rabbak karim, Rabbak razzaq. Wa inna ma indallah la yunalu illa bi Yang di sisi Allah, rizkinya tidak akan kamu dapati kecuali dengan ketaatan kepadanya. Jadi penghasilan yang baik. Istabro'al Fakat istabro'ali ini, wa irdih. Dengan itu kamu telah menjaga agamamu. Dari yang syubhat, dari yang haram. Bersih. Dan menjaga kehormatanmu. Sehingga orang lain tidak berani membicarakan kamu. Terjaga kehormatan kamu, kamu jaga sendiri. Tapi dengan cara-cara seperti ini kamu tidak menjaga agamamu tercoreng, kamu juga tidak menjaga kehormatanmu, kamu memberi peluang orang untuk membicarakan kehormatan kamu. Apa fulan itu? Katanya salafi, katanya ngerti sunnah tapi kerja di sana. Campur istilah ini itu. Kamu seperti memberi senjata ke orang untuk berondong diri kamu. Kehormatan kamu ya jadi taruhannya. Aib warahmatullahi wabarakatuh. Taqillah wa tawakkal ala Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.